Bismillahirrahmanirrahim Wa in talaqtumu hunna Lamun mekat sira kabeh hunna ing nisa ing qabli an tamassu Saking sause yen to bepok sira kabeh ing nisa mesti kumpuli Waqat faradtum hale temen wis nentokno sira kabeh lagu maring nisa faridatan ing ketentuan artinya nyebut jumlah mahar Jadi tolak sedurunge dikumpuli tapi wis nyebut jumlah mahar Fanis puma farotum, mongko wajib opo nih mahar karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh orang eh ya, wajib butik wajib opo nisfu laguna manfaat kedua nisa warisi ulan bali laku mari sira kabeh apa anis wis goreng dikumpuli illa ayakfuna kecuali yang tanya pura sapa zaujan Artinya separuh itu pun kalau sing wedok bebas no, mergo ngrasa urung dikumpuli itu ya jadi ora wajib total. Separuh gugur kerono, urung dikumpuli. Sing separuh gugur iso gugur maksudnya. Mereka di sepuro di bebas no. Ini kalau beli ini. Illa yakuna kecuali nyepuro sapa nisa. hezaujat Fayat truk nahu mongko ninggal sapa nisa hu ing au yakfuwa utawa nyepuro iki wae ngaji ngalim ben matur lah. Allah santri wis nang ngaji kudu ngom saja marung mantep ben ngaji ngelu ngaji fikih eh ngelu ampang iya yo iya, ora ngelu eh ya, ya. kiai iku iya, Kang Rumanto kula nu trauma kula nu wong alim sing trauma angger wong pak di posisi setengah dukun Uang parek ku ben miskinnya jembar tolak balak ngajar dan ada aku nanti ngaji ngalim enak <laughs> kayak dukun mau <laughs> ngalim pak tipe saya setengah dukun ya masyarakat awyak fuwa utawa nyepuro sopo Allah di wong eh, ini mulai istirahat utawa nyepuro sopo Allah di wong dia di kang iku ing dalam kendali ladi tangane ladi ugdatu neka uti akad nikah wa wa utai ala tibati udah tunaikai wa azawju bojo jadi Quran ini kok aneh Fayatruku mulko tinggal sopo zaud laha manfaat wa laha lam lam ini manfaat laha kedua zaud ja'al kula ini sekabiani jadi ngerti maksudnya surah masalah ya kemungkinannya ngerti nggak romanto misalnya sampai pas nikah nyebut mahari sepuluh satu sewu atau satu juta saya menikahi kamu dengan mahar 100 juta nah, setelah 10 hari sebelum kumpul dipegat ya dipegat itu kemungkinannya dua karena yang separuh itu wajib ditasmia jadi mahar sing seket juta itu menjadi wajib karena sudah disebut jadi setelah disebut 100 ribu itu yang wajib karena disebut biofani suma farotu wajib bayar separuh persen separuh ini atas nama kita sudah menyebut mahar berarti wajib bayar separuh persen second persen nah sekali wis dikumpuli wis dikumpuli berarti jadi wajib sekabian paham ya? karena ini belum dikumpuli mingkop di antara sunnah maka wajib second nah wajib second persen ini kemungkinannya masih dua Yes. Illa ayafuna wajib second persen pun ini mungkin gugur misalnya sing wedok mas berhubung sampean rong ngumpulis bebas kabeh bebas kabeh berarti kemungkinannya sama sekali atau malah semuanya jadi ku illa ayak puna berarti sing wedok bebas nulis mas gak usah mahar maharan nunggu rong rasa aku berarti bebas kabeh aw ya kual tadi biadi udadun atau sebaliknya dari Kang Romanto itu sekarang tak sebut satu sewu ya situ satu sewu kabel lah pek kan kabel paham ngeluh aja jadi kemungkinannya malah loro kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebas nasib itu atau kemungkinannya malah tetap 100 ribu karena sing lanang ngekek no kabe itu jenis awya afwal lagi biaji ubdadun iya. wawa azawju fayatru kulaha alkullah jadi bojo lanang ninggal nolaha manfaat kedua zawja alkullah yang sekabi ya ini kabe kabe disebut satu sewu ditarik mana saya tewu paham ya Nah dari Quran wa takfu utawi yang nyentuh nyepuro siro iku akro le parek li takwa maring takwa nah, oh, ini prinsip dasar Quran kamadun jadi kue nyepuro itu luwe ape artinya nggak dengar mantap mental dasar sing disarano Quran iku nyepuro gak gampang artinya sing lanang yo ya disarano nyidakno kabeh tapi sing wedok yo ya dikei saran ngefas lo sing separuh, jadi podo-podo untuk syariat apa jadi nak iso wa antak tu akro beli takwa wes agak gampang jadi sing lanang ya dikon ngurbano hae sing wedok ya dikon ngurbano hae jadi kon gak gampang terus paham gitu jadi Quran itu diatur terus ngendikane Quran meneh wala tansawul fadla benakum ojo lali sira kabeh al fadla ing keutamaan benakum kang antarane iro kabeh di gue gue aja lali keutamaan sing terjadi antara nih gue gue kabeh es keutamaan contoh paling gampang ini kan rumanto, ya. kadang orang alim ditektir suge utamanya di duwe uang alim ditektir gak suge lalu uang mikir keutamaan itu dia nyentuhnya gak ber. misalnya kok ini Pak Kiai ku kere di mantau aku suge kok melintir raka ruan padahal dia aku sepeda motor sing nukok aku lah sing Kiai ini mau anak bajingan orang di nasab untuk aku muda kelas kok melete repot nah itu jenenge lah kudune ra jangan saling melupakan keutamaan antara ni sira. Abe, misalnya kamadun urung alim, sebetul urung omah. <laughs> Dadi saling urut. urun. <laughs> ini gak oleh utama apa lupa di antara kelebihannya masing masing. Dari itu kok terbatas pegatan terus ajur-ajuran gak model Indra Mayu, terus tiga nolak diangkuti mulai. <laughs> Sing itu orang di pegatan harus duwe calon ah, sering, repot. Nanti orang musim kawin, musim buka tak terkenal tuh Indra wes kasus ngene wes repot ngene di Quran ini wong syariate apik banget dadi dadi fani suma farot tume eh, iso illa ayak funa gugur total ke sing wedok gugur utawa malah entuk to total ayak fala di bedi udatun wa antafu aqrabul taqwa wala tansaul fadla bainakum Inna wuha satan wa ta'ala bima ta'maluna kulan opo sing ngelakoni siro kabeh basirun ningali wae situ sido dadi jimat wae. Quran ning ngarepe kula dadi ngalim, dadi gak dadi jimat. Ngarepe kiai sepuh <laughs> dadi jimat. Iki gue cuma nak diwaca kowe seneng wong, terus wonge ngene sing <laughs> dosa tenan. <laughs> Karena dadi jimat dosa. Kecuali mengkaitkan ayat makian, sebagian ujiman Gue tombol, ini kayaknya orang ada jimat, wae ayat ayat materinya orang ada jimat, anak keputusan hukum, Enggak ya ayat materi tak cerita nih. Ibu ojo iki mari ini, mari. Saya kira ono nggo nganti nggo jus 16. Wonten. <laughs> Nggih, Armand, wonten enten ayat materi apa enten enten jimat enten hukum enten carane pegatan, carane perang, carane mimpin wong. Bojo nak mati piye kan bakas pegatan. Engko bakas nak ditinggal mati. Itu lengkap. Jadi wong wedok sing rondo krana pegatan, ana rondo krana ditinggal mati. Engko terakhir Ono kiai sing ngertakno rondo. <laughs> Dibakas. <laughs> Dibakas kabeh. <laughs> Eh, nanti jelas, nah, artinya gak, gak jimat kan Paham gak batin? Artinya gak apa? Gak jimat Jelas ngono hukume Ngarepe dukun Quran Wacane gue pelor Kon nguntal Ora ono hukum wabah kuti Allah Bima tak malu nabes ya Hafidu jogo siro kabeh ala sholawati Yang bira-bira sholat Sholat itu jogo tenanan ail saat, ail khamsi tegese solat limo bi ada ya kelan nakani solawat fi au hai dan biro pro waktu solat solat salat iku jaga sesuai Wah wa il gusto lan jaga ing solat wusta rata-rata ulama ngendikan ya di solat wusta wa nasur solat ngasar rata-rata ulama berpendapat solat gusto ngasar wa mulan di lah kabeh lillah krana Allah nih khali wong sing toat kabeh jadi kue ujung menengok nengok opo krono toat. Terus kila mutiin tegese sing taat kabeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi kullu kunutun fil Qur'an fa ta'atun. Utai setiap lafat kunut fil Qur'an ing dalam Qur'an fa ta'atun artine taat ora kunut modelan oh mboten. Wah anggere lafat kunut sebut Qur'an ora kunut bar kok mboten artine apa? Taat. Oh, antum kromo bebas angger kunut bar subuh terus angger kunut ning Qur'an apa? Kunut subuh mboten. Wae kunut ning Qur'an artinya apa? Taat ya kados tenggene Sayyidah Maryam misalnya wakanas minal ko nitin maksudnya wakanas anal sopo Maryam minal ko nitin setengah mungsing to'at jadi kullu dan fil Quran huwa to'atun artinya to'at fa'in khiftum Wati lalang dan dauno pengennya sakit Tegesi meneng kabeh hati Zaid bin Arkom Kuna nata kalam fi sholat Kuna ana kita nata kalam ngomong-ngomong kita fi sholat Ini dalam sholat Hatta nazalat sehingga tumburan apa ayat Fa umir nama kaden perintah kita bisuku diklan meneng. Wanuhina nanti cegah kita anil kalam saking omongan. Jadi bisa sahabat itu nak sholat tapi omong-omongan kok cacile. Kok cacile ketonggo nak sholat tapi omong-omongan. Nah itu bisa sahabat yang ngoten. Mulanya kalau sering ngomong tengah Ahmad bin ya, jadi jadi kiai, aku keliru kang Romanto ngaji fikih toh, <laughs> fikih gue fonis, kudu ngaji sejarah. Kalau balik nih kang rumah ya fakih gue fonis. Jadi fonis misalnya gue nak sholat gue menang, nak obat yang telu batal gue fonis. Dan lagi mau sejarah buatan bidonnya. Eh ternyata zaman Nabi sahabat lah dhisik sedurunge terpelajar nak salat ngomong ngomongan to. Artinya kan terus buatan kaget kan. Ambek masyarakat sing kita dakwahi buatan apa? Kaget karena ternyata ada proses zaman Nabi pun ada proses ya kunna natakallamu fis salat. Kunna ono kita kunna natakallamu omong-omongan kita fis salat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat pak umirna nama kodin perintah kita bisukut wanuhina anil kalam jadi tahu ada periode di mana setiap sholat itu sholat tidak omong mungan paham jadi beda kamu rasanya pengiya itu beda artinya terus gampang maklumi gampang berproses orang bahasa itu lagi nah yang gue fakir kan langsung fonis sholat omong-omongan sholat rubuh gedang botak batal gak sok botak gak sok woi fonis di kafe ngono sih fa'in khiftum mongko lamun wedi sira kabeh bin aduin sange muso au selin atau banjir au satu atau satu galak fari jalan e fasol luri jalan mongko salat sira kabeh ri jalan hale mlaku-mlaku au rubanan atau hale numpak jadi gue nak dalam keadaan perang gue solat sholat biar melaku jangan ambek numpak jam uroki bin jam elafat rokib eh kaifa amkana halik kaya opo kongang mustaqbilil kiblat khali madhab kiblat au iriha atau saliani madhab kiblat saya perang sholat ya madhab ngetan madhab ngulon faida amintum mongko nalikani ngrasa aman siro kabeh fadkurwa mongko ilinga siro kabeh Allah ing Allah kama alamakum kaya oleh mulang sopa wa kumi siro kabeh maing berkora lam taku nukang ora ana kabeh ku tak lamun nah, iku ngerti siro kabeh di Quran ini aneh jadi bas bakas pegatan terus bakas sholat terus bariku yutau fauna minkum terus bakas pegatan meneh mau kan pegatan orang itu lagi kalau balik ini balik kang ya, kang Ahmad dirinya. wow pegatan karena dito tolak terus diselingi sholat paham diselingi sholat terus diselingi lah pegatan orang mati saya ini yutau fauna minkum bayaruna as wajah ini diselingi rondo sing karena ma mati sing Waladi na yutau fauna berarti apa rondo sing karena ma mati Lalu kalau nanti mau tentang Mizan Kubro ini cerita wali ini. Jadi Mizan Kubro dikarang oleh ulama yang terkenal wali Imam Saroni. Nah, tengah ini pondok terkenal kita perlu kita Mizan Kubro. Ngalim. Di Mizan Kubro kitab sih dikarang Wali itu cerita deh. hubungannya nikah itu dekat termasuk cerita ayat ini kenapa antara nenekah sholat jadi dianosito? zaman ulama riyin nak berkumpul bujuni selain adus itu sholat mergo piye wae wong ngumpuli bojo fi surati sujud ya adam yen sampet dia itu menemukan sirine jadi neka itu selain karuan paling ndak fungsi bojo mulane sampean karo mantu nak kepen roh fungsine bojo ini wingi cerita terutama nggak boleh lukman sing ora kawin kue nak kepen roh fungsi ini bujuk ben ku gampang iku sing nyuwargono no mulane wingi kan kalau ngaji kan wa wa ya ilal jan jannah jadi kawin iku nego Quran bahasane digenti ilal jannah Bojomu ngajak moro suar paling gak sampai yakin kita ini punya nafsu, punya syahwat. Paling enggak yang menghentikan kita zina itu istri. Jadi sampai nak ngurmati bojo, yo krono mau wedok. Nah, itu kadang no Terima uang wedok tak apa kau tak cukupi. Tapi nak sampai melihat itu yang mengamankan kita dari zina, dari pasar kembang. Putus ketoro akhirat. Allah ya seneng mereka sampean melihat buju itu sarana untuk toat, paham ya? kajing Nabi dia seneng. Mergo pancen dawuh Nabi fa innahu aqduril basar wa ahsanul farji. kalau baleni ini, Allah ya seneng, pancen Allah kersane nggih ngoten, kersane nekau birazino. Nabi nggih seneng, istilah dasare Nabi fa innahu aqduril basar wa ahsanul farji. Tapi nak sampean dulu bojo model awam, Bojo ora nggawa popo nak bojone niku ya nggawa popo, Bar lempon sampean dari Yahudi. Lho ki mboten sakniki kita santri tapi kalah tradisi wong apa? di roh tonggo rapi jadi suki. nah itu ya gue gue wah bujuku ngomong tak. ya repot kan? bodoh tenan kita jadi santri bodoh Yang berarti sama anak adat santri kan adat awam jadi kita harus santri sing dididik Allah yang nggak tradisi Allah ngeluan tuh tradisi awam kan Nah, cara Allah kan jelas, nikah itu sarana untuk tidak zina. Cara Rasul sama Nabi hadis ya, Fa'ilah wa awaduril basur wa Nah artinya ngeten, bojo peristiwa penting tenan itu paling tidak sarana untuk menghentikan kita dari zina untuk dari jelalatan jalanan di zina awet dari basor. Dan nah, mulai saking sakrale dijajero sholat. Ika dijajero sholat dengan romanto berbakas bojo, bakas sholat, sebojo mana? Terus sampai Imam Saroni ngendikan, Wong saat ngumpuli bojo, piye wae ana suratu sujud li agamien bentuk sujud ning anak Adam. Dan itu riskan, ya, riskan cara hukumnya Allah ya, berhubung riskan cara hukumnya Allah diwajibno mandi besar yaitu gue ngilangi jadi nikah itu kan halal ngumpuli bojo gak halal tapi eh, meskipun halal ono surah sujud li adamian kalau kalian ini ada bentuk sujud li adamian mulanya gue nebus niku didus banyu gede terus naik iso sholat paham ya artinya sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lillah paham ya itu nganggo teori yang pertama apa bukan Ahmadun ya Nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina berarti sakralitas nikah itu ada karena kita niatnya menghentikan dari zina mulai Allah bakas malam ini malah terluwes jorok mana ini sa'akum hartulakum fatu hartakum anak situ tapi jadilah jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghintangkan sebab zina apa itu Mana cara Allah kita gitu, tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina. Jadi saya apa pad? Quran bakas ngono barang. Mungkin <laughs> sakit karena itu meninggalkan zina, ngono paham gitu. Lan iki dibakas antarane sholat. Paham nggak Fatin? Jadi gampang untuk menghormati pada istri itu, menghormatilah nih Allah itu. Jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina. Enak sampean, Allah ge seneng, Rasul ge seneng. Wis ora kakan wiridan lah gampang wali sampean timbang kakan wiridan tapi dulu bojo nyesat. Bojone iku yo ya gowo iku. Itu ora gowo apa-apa wis dosa tenan. Wis entek wiridan ora ngawali. Iku sampean gak sesuai jalure Quran. Ada rapat wiridan gak kula malah gampang wali mergo jelas dadi konsep nganggo Quran. Fa in khiftum. Paham ya? Jadi saya bakas rondo sing rono mati. Jadi wau rondo pegatan, saya rondo krono mati. Waladina te wong akeh yutafawna kang den pateni si ladina mingkum, wong sing ditekdir mati wa daruna azwajan tinggal bojo fal yusu wasiatan mongko wasiato sopo alladina wasiatan kelawan wasiat li si maring bojo-bojone ladina wasiat sing isine apa mataan sing isine ngekeki seneng-seneng ning bojo eh mati se perkara ya tamat tanah kang iso seneng sobo azwat bi iklan ma minan nafakoti sangin nafakoh wal kiswah paling gak ilal haul itu muka maring setahun jadi Quran betul, Kang Ahmad dunia bakas hukum jadi kan apa mati dunia terus ngomongin neng anak em neng mertua em kabe dunyaku paling gak setahun ben nikmati bojoku terus <laughs> ujung janggal <laughs> <laughs> mati apa masalah tiga apa tapi nak konsepnya Quran jelas kan jadi uang apa mati kudu wasiat ya mataan ilal hau ma tamat tak nabihi minan nafaka wal kiswa jadi hmm, jelas hukum-hukum Quran itu jelas nanti apa mati ojo mati ngomong tok dipendem gak ninggal nopo dan ben bojone ku seneng paling gak nanti sta dan bertahun berapa pindah <laughs> apa jadi jelas ono hukum jadi apa mati wae cek ketiban hukum rupane kon wasiat Nah iso nyenengno bojo nganti pinter Armanto. Ya, tak ku Quran dadi wong mulai lahir sampai meh mati ku cek gowo hukum, gowo aturan. Taman percaya to aku orang gak jimat <laughs> ya, Orang ada jimat hukum Dadi jelas Kowe ora balik ini balik Wong sing mati ini gal bojo Hukumnya wasiatan Li azwaji mataan Eh ma yatamat ta'ana bihim nan napaka wal Kiswa ilal hauli Paling gak nganti setahun Wera ikhrat Hale tampo ngusir jadi ojo kok aku nak mati mau main lah lawekku kok bapakku, lah dulur dulurku berak <laughs> ya nang metu bar. eh rakyat rajin jenengane tanpa ngusir. Eh hei ya ra mukharrajatin tegese tanpa dentokno rajatin, Eh hei ya ra rajatin, tegese khali tanpa den usir min kanihin, Nah, sangking omae zaujan jelas hukum juga paham kan batin nanti Quran itu jelas hukum tatanan nanti ra iso dikejimat enggak nak berjus 16 menurut jimat saiki ra ono nganti jus 15 fa in kharasna mongko lamun metu sopan nisa fala junah ali mongko ora ono dosa iku mujud alikum ngatasi sira kabeh fi ma fa'alna fi usihin nami ma'ruf tapi nak metu karpe dewe sing pertimbangan iku ma'ruf ya sing pertimbangan ma'ruf ora apa ya contoh paling gampang ya menyangkut IP lah dari zaman akhir contoh paling gampang ya IP bojone mati tengok tengok aku mau IP ya kumpul IP nak rukun ya bayar selingkuh nak tukaran bayar rebutan wari sana pertimbangannya ku ma'ruf ya rapopo metulah lagi mergo IP sekali nih mati rak harami ipar ini pokoknya kalau ngaji peke harami ipar agak haram sing selawa si, kerono faktor dulur malah nih ngeduni boleh jadi sampean kawin Mbak Bayu nih, Bayu nih mati kue ora oleh ngeduni. Mereka haram itu min jihadil jam i. Paham ya? Haram itu ipar haram krono kan gak oleh ngumpulo sedulur. Jadi sampean rabi Mbak bojomu. ngapini ngawini adike saya kan gak oleh. Tidak bojomu mati. Ngeduni gak oleh. Jadi haram itu gak haram sing abadi. Haram min jihadil jam jam. saya saya nak sampean mati atau bojomu mati Aku niku mau ambil IP aku nak rukun riskan selingkuh nak tukaran riskan rebutan wari lah itu nak metu kok krana pertimbangan itu pertimbangan hukum itu gak apa-apa fima bil ma'ruf metu sing api-apian itu pertimbangan hukum Wedi tenan, tadi lanange madrus wadi wayu bojone mati <laughs> sama santrine kuat <laughs> waduh Pak Yai man pas-pasan ae <laughs> kumpul iki. sekali, ya, wali. Bojone kumpul ibe lanang gandeng. Oh. Jadi pokoknya penting pertimbangannya gua agama. Iku minimal pertimbangan tarkus zina, paham gue Pokoknya zina kudu dihindari. Jadi <laughs> orang sekedar urusan apa kok? tapi yang pertimbangan hukum dipertimbangkan, harus sisi pertimbangan hukum. Mau jadi Quran kas nganti potensi-potensi kuno, Jadi potensi yang dia, yang apa? apik ku piye maslahate Nah zaman akhir pertimbangan itu ya mas hati tetap bentuk oma. Mereka nak sekali metu malah terserantuk bagian bar. Hati <laughs> hukum hilang. Bagian <laughs> eh, di pertimbangan bagian. Eh, Mulanya pangeran nur. Ayo <laughs> eh, pangeran kalau balik ke santri zaman akhir. Wajine tenanan sebelum bareng tua pertimbangannya orang hukum tadi apa? Bagian. Wah wah putih apa? Kau apa tadi sepuluhan coba zaman akhir. Wawa udawa wa azizun itu dat sing hakim untuk dat sing bijak Jadi nanti detail Jadi azizun hakimnya Allah itu saking Sangking detailnya nanti dibakas Hakim bijak Jadi hukum-hukum detail itu dibakas Walil mutallaqati mata umbil ma'ruf lan iku kedhe wong wedok sing wis dipegat. Mata untuti ya hak mata. Walil mutallaqat lan iku wong wedok sing dipegat. Mata unti hak disenengno bil ma'ruf lan apik di bagus dibuka terus ra tiga IHH dan sakit tetap kudu untuk hak mataun bil ma'ruf hakon hukum itu wajib alal mutakin mau cek bojo tuh malah wajib mesti pekat cek wajib mataun bil cek bojo buyute wajib mana nanti hitung kontraan. nanti manggon per tahun bayar piro malah jadi ya, senafakom bayar kontraan malah larang ya, malah dari kayu nuwah walakum ayat ilah lakum sakit <laughs> jadi wajib membayar malah ke selain wajib nafako nak dihitung kendaraan per tahun kita nggak tuh ya yang penting calon <laughs> Ayo, siapa <laughs> Iya, dicatet. Iya. Dicatet itu. Kita kok sampean maca teng peke nggak terhukum. teng hukum. Dadi nek wong wedok golek nafkah dhewe ra minangka utange sing tau ngaji gue. Jadi, Tak tau ngaji oh, iya, iku lho peke kok ngono. Ya kau nih. udah ngaji tok maksud. Wailun. Iya kan? Dicatet ya. Ya, dicatet tok ya ayah nggak sesuai kadzalika yubayyinu wa lakum ayati lha iki terusane dene meneng la alakum takilun dadi ayat iki mbok lakoni ben kowe duwe akal dadi nek dilakoni mbok hukume kan diwalek kena kan paham nggih ayat iki tentang nikah tentang tolak tentang aturan-aturan nafkah iku ben kowe duwe ah Akal, ketika ada sampean ini ngukur awake Kang Fadun, Kang Fadun ndek akal ora awake. Dadi mangsamu guyonan menyangkut hukum keka, perkawinan juga guyonan dibakar detail karo mantep paham. Dadi Mane kalau nyebut gitu berarti jenengan-jenengan. Dadi guyonan-guyonan zaman mondok ku lereni Kang tentang romanto guyonane santri. Supaya ngalim dibujuk juga enak numpang mertua ini, itu melanggar aturan sing baku ini dibakar Quran sampai detail jadi guyuran gue tenang ngeri elek guyuran-guyuran tuh pondok sebagai kumpul mertua malah bujuk gue Quran bakas nanti ini ya tak ngeri lah karena mantap bakas nanti gak ngeri ya Quran tuh ini orang sekedar karangan Imam Syafi'i Imam Nawawi tenang terus terakhir ditutup lalat entah <laughs> gila gak ngeri kan? <laughs> ini keluar agak agak sampai mau dewi Gak Tadi taruhannya kalau ala kok lagi lu, nu sama nangan-nangan dewi, gak dolanan deh. Ngono, lah kiai ini kadang yang biasa syariat yang ngono, aku nak ngalim manfaat lah lah, di mertua suka hubungan gak tak kiu. <laughs> Taruhannya ngeri kan, bapak, betul kuyan nih kalau tenan, jadi buatan asal kuyonan kuyonan, kalau fanatik menyangkut hukum untuk nanti. Bojoku aku ndang putus sedo kiri. Kalau kan mangan sedo kiri pondok paling gede ning Jawa Timur. Kalau purut, Bocok Bojo malah lanang jelas. Numpang kata kilo. kilen. Lho tenan hukum lek gak guyon. Jadi guyon-guyonan ini pondok ularen dosa itu paling gak tak kibul <laughs> tenan ya lo cak mau apa mati cek di kewajibannya ya karo mantu kan jelas apa mati lo cek kena hukum malah di nayu taufona apa mati cek oh aturan lo cek kena apa mati ung ini itu jelas alam tari ladina korup min dan wis bakas perang jadi rapat ini wong nah, bakas perang kan netral <laughs> alam taro orang tora ningali sira ilal ladina maring korup kharuju kang padha metu sapa ladina min diarihim Sangking omah-omah Allah Dina, wahum te aladina ku ulufun beribu-ribu hadir al-mauti krono mati Lihat sekelompok orang sing keluar dari rumah krono wedi mati Itu zaman Bani Israel wedi tahun, wedi pakebruk Jadi cara anu gara-gara waktu tsunami terus uang migrasi songko pinggir laut <laughs> Wedi, wedi mati Nah, Allah tersinggung. Fakola lagu muah mutu. Mati bisa ya nak mati mati mati bisa summa ahyakum mongko nuli nguripna sapa apa ala dina. jadi kadang Allah ya lucu ya jadi gua nggak wedi mati malah diparingi mati mereka khawatir Allah wedine mati karena sebab Maka ujung-ujungnya sih mati orang terserah Allah ini ya, kata swingi uh, eh, anal kuatan itu jamia jadi mulai balik mau kalau matek tentang jenengan Allah itu menghitung min aslihi kalau balik ini malah ini balik tentang tauhid ini jadi enak kamu dulu rapati nyinggung sampean tauhid tak bebas Nah urusan muasara lanang wedok yang ngeri, sensitif. Sensitif dibakas tenanan be Quran, jadi malah repot. Iya bakas tauhid mon, saya ini bakas tauhid, ini ganti pasal tauhid. Uang wedi mati, ku cara Allah iku kemungkinannya kali wedi mati karena wedi dosa misalnya, berarti wedi karena Allah, karena hukum. Ono sing karena sebab ngarumanto, dan misalnya lagi rame-rame ini tsunami, seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami termasuk tragedi terus nah Yogyo kan bejo mbak deh wedi kasih tsunami gitu. <laughs> ya kan wonten lumayan nggak rame-rame ini busung lapar mau mati busung lapar rame-rame ini virus wedi virus tapi nak cara Allah ngitung min aslihi nak cara Allah kue wedi mati ya karena Allah tapi nak manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir Misalnya wah waya pageblok wedi blok waya perang ya mati wedi bom lah Allah itu ngitungnya min aslihi ya itu tadi kalau sering matur teng jenengan nak cara Allah itu hidup itu peristiwa jadi misalnya kok ngeten kula ora di duit ora di beras wong kula menuso mesti mikirnya kula bahagia gak mangan mergo ora di beras ora di duit itu lah repotnya cara Allah ngitungnya boten ngoten urip urip pem loh iku peristiwa jadi kowe iso mangan ora anak urip kowe cek tak urip jadi cara Allah wis membuat sebab mangan sebab iso mangan lho urip kan tapi karena sebab urip itu sudah kita punya kita menyoal beras gitu karena tidak punya beras tidak bisa makan tapi nah cara Allah buat itu itu langsung urip urip itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan lah itu orang Allah berarti kudune sampai itu pertama nyukuri urip lagi jalan Allah beni somangan gitu oh kok diwale wah kayak ada beras kayak somangan. nah, ya, misalnya ada beras kayak mati ya apa cara Allah kan terus gampang jalan beras kita paringi mati Artinya apa? Allah tetap dihak disembah saat orang kelaparan karena Allah itu urip. Mulane Nabi Zakaria mau nate keliru. Nabi Zakaria kan ngintikan ya Allah kulon kepengin di anak sin no risalah. Yo ya, Zakaria ki dia di anak. Nah kalau mau tuwek buju kula apa ini cara Yogya apa? Mandul, masuk gak ada anak. Lumayan kue jika ada lanang jika ada wedok. Bapak kholak tu kami goblu alam taku saya ah, aku itu tahu tak dadek no tahu apa blas jadi nak cara uang itu Nabi Zakaria cara uang, nih kalau balik ini nak cara uang itu Nabi Zakaria ikut minal adam minal wujud Songkora ora jadi wujud teh iso Zakaria apa bisa wis sebab baru baru panen lanang beda Paham ya? Mulanya Allah nak duka ya. Allah nak bos duka ya. hitungan duka ngaten. Hal ata alal insani khinum minat dahri lam yakun saya amat Kurang manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan, pertaruh aku drogku. Ngono cara Allah tersinggung, mau pakanan, terima kepen suga, mempertaruhkan ku drogku. Ya Allah anjuran kuasa tenan, kuasa sing ngitung min aslihi ini mau minal Adam ilal wujud yang bilang kalau beli ini mulanya ketika uang nyangsi kena Isa Isa ora usah bapak kok pangeran lah adam malah tambah bapak tambah mbok mulanya cara Allah sederhana inna salah Isa inda Allah ya masalah adam Waduh ketika Nabi Nabi Zakaria janggal Gusti yang kalau muntuwek bujuk kalau mandel maksud dia anak jawab Allah ini suwakat kholak tuh kami lu alam taku saya aku malah tak gawe sedurungnya gue apa maksudnya minal ah ada lah nak minal adam iso sapa meneh sing tau ana bentuke. Pamumun bola kula bulan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita yo mau ora duit bingung, ora beras bingung. Padahal logika Allah nggih ngitungnya langsung minal adam. Nanti bener sholat duha, sholat duha setelah wa ingka nama aduman fa ojidu Mbak rezeki songko boten nenten jiran wujud no Artinya songko rano Allah bisa wujud no. Tapi kita kok gara-gara terbiasa sampai sebab mau nanti pekerjaan tetap mau sesuai di duit ngawong kan bingung tenan akhirnya ini dasar yang mau jenis ngamuk dasar kumpul malah bujuni e bingung tertekan <laughs> akhirnya yang mau paling laris ya ngon jagungan <laughs> bingung jagungan nah jenis itu merasa jagungan nggak ada bicara lu jagungan biaya serempak nah saya ini bakas tauhid mau nih saya rasa bakas muamalah lanang itu marah ngeluh jadi tauhid cara Allah ku minal adam ilal wujud lah tau cara manusia itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa satin wa wa ladu fadlin. Iyuk tini zat sing di keutamaan duwe apian ala nasi ngatasi manusia. Wa ikhya ihya'u ha'ula. Hmm, bener ngalim kulo. Jadi sekedar urip wis peris. Tiwa ikhya ihya'u ha'ula. Walakin aksara nasla syurut. Kesyukurnya ngenteni suka ya kemarjan. Nah coba mau urip wis iso dudat udah Ke urip untung-untungan. <laughs> paham ya? Cara Allah udah tuh bisa iso tunda-tunda. Tapi cara manusia kan ini untuk macam-macam lagi iso syukur. Ya. Kasus doanya manusia. Wa qatilulan berjuang sira kabeh bisa pilihlah perang, perang sih berjuang. Buatin membunuh, membunuh ya perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna wa wa alim saya bakas sosial mohon ini bakas mau bakas bujo rondo saya bakas perang saya ini bakas sosial manti sopo za Allah di allazi kang ngutangi ning Allah bi infaqi malihi fi sabilillah kordon kan pengutangan hasanan kang apik sopo sing gelem ngutangi Allah yaiku krono nopang fi sabilillah bi ayun fi lillahi azza wa jalla yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bin krono jembari ati infak krono Allah krono jembari ati faido ifahu mongko nikel nikel no sopo Allah hu ingman eh hu ing korton khasana lahu manfaat kediman at afan kelan tikel tikelan kasirotan ingkang akeh sopo sing gelem ngutangi Allah kabeh ditikel tikel no wawahu ti awahu ya bidu iku ngeker sapa wa ya lan jembarno sapa wa ayu wasiu tegese jembarno sapa wa ing rezeki wa ilaihi turjawa. ini coro ilmu tasawuf Ahmad bin Salman ngaji teng teng tafsir sawi wonten jadi istilah ini tanah julat jadi ini cara ilmu tasawuf cara Imam Sawi cara ulama-ulama sedanten jadi Allah di tradisi tanah julat tanah julat itu maknanya mentelung mentelung artinya yuk kang Fuadin ya bahasa samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan itu tanah silat jadi kan ngerti dengan Romanto, teng alam sedanten itu duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh e apa. Wis karuan wae apa, tapi apa saking sopane istilahnya sopo gelem utangi aku, lagi yuk ridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu al-mu'ti. Allah al-malik. Tapi bahasa lu sopo sing gelem utangi aku. engkau tak wales. Iku dino Allah agak perlu ngendikan ngono wong kabeh wae. Paham kang Rumanto, mulane jare wong tasawuf, menungso ku saking eleke. Pas ngamal yang ngerasa ngamal. Padahal duit wae Allah. Ahmadun ngekei duit uang, misal mangane kue ngekei itu, ya Padahal kue lho menungso. Padahal Allah mboten, karuan sing duit donya, sing duit segalanya istilahnya, apa? Sopo sing utangi Allah. Kaya kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya-kaya Allah ini utang Jasa ini jenis tanah zulat Jadi Allah saking sopan ini di tradisi tanah zulat Tanah zulat artinya mentelung. Kaya-kaya Allah sing butuh Paham ya? Mulanya nanti yang alim ya Misalnya sakulo nopo malih kata sing arang hikam sing arang hiya Ini nak mau Quran ya, Lekman ya. itu nangis tengah ayat-ayat ngerti nih karuman kok iso Allah kok iso membahasakan diri diutangi betapa terhormatnya betapa agungnya Allah mengkaran dia yang punya, yang memiliki, yang memberi. Tapi istilahnya nak nong infak di masjid dianggap utang, dianggap Allah dianggap utang. Paham ya? Ini mulai nak kiai kiai sing alim alamanya, katus kiai kiai sing ikhlas katus zaman rian. Jadi misalnya Kang Romanto kiai ikhlas, kurungu nak neng deso segoro yosol, gono wong sholat, Sekurungu neng desa pedalaman sing agak wong abangan saya kiai ono masjid, banyak ngerasa utang. Mulane ketika Nabi takhol laku bi akhlaki laku itu bi akhlak kaya akhlaki Allah. Termasuk ini baru mantau. Sama nak wong soleh tenan. Kurungu ning desa abangan kok nang sihat. Kita kok ngerasa utang jasa. Paham ya mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ya utang. Kita nak mau bener ngukur hati ya kaya Allah kaya ngoten niku. Hakikate Allah agak diutang be manusa. Tapi sawule sampean orang baik ku krasa. Kulo hakon termasuk burung ngaji mbek jenengan kulo ngerasa utang. Ini zaman akhir orang orang belum ngurusi agama, termasuk Pak Madun bareng. <laughs> Mulai kulo sing marani. pak sampean juga ngaji kulo kulo malah beten burung, malah kulo sing marani. nih niku kayak karo mantu. jadi wonten tradisi uang. Akhlak Allah termasuk nak di orang orang ngamal api dianggap utang. Jadi sami, kita-kita ini kan misalnya pirang Armanto, sekarang di Rian Jaya itu ada dari dan sekarang di sana tuh bikin masjid. itu kan ngerasa apa? utang mereka orang sing nyebaru agama Islam jadi aku kayak mentalnya Allah jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlakillah jadi itu jenis tanah zula tanah zula artinya momen telung Mujur koyo kita ngamal sidik, berdidak, berdidik. <laughs> Mujur rono aku ora diadi. Anu, <laughs> ya wis iya. <laughs> kudu dipikir eh. ae. Iya, iya. Kita wae liwat beliau malah lebih gede. Lho ya nyatane masjid sing gak liwat beliau sing luwih apa kan agak. Ah, ya mulane. Lah iya gak apa-apa, kulo tetep hormat tapi ojo berlebihan ya nonton hormat dono tuh. Nabi jadi ciro-ciro nabi tau kan debil. Nanti ngaji kelas-kelas tinggi, mau oh, tak nanti apa uang? Ngaji nih diwas ngaji kelas ngalim. <laughs> Jadi gampang ya, jadi nanti ngapa ngaji kok kue oleh, wah ini ngaji kelas ngalim. Ukurannya ya terlalu ukuran, oleh kelas ngalim. Wa itu gak ada apa katiro. Wa wa hudawu yabidu wa yabsudu tua ilaihi turjaun. Mau ganti sejarah alam taro. Unta ganti woi di pasal Yang jelas rano jimat ya, eh, woi eh, ganti terus rata rano jimat. Jadi ganti sejarah. Alam taro ilal mali imin bani Israel. Alam taro taro rani ningali siro ilal mali maring sing kelompok imin bani Israel. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israel mimba di Musa sausai kematiannya Nabi Musa. Mana nih delok ya zaman Nabi kan israel iso delok mau keliwat. Mana nih bi? ilah kisotihim maring sejarah Bani Is wahobarihim lan ceritane Bani Israel. Nanti kalau sering ngomong ke Ahmad dulu sejarah. Ya mau beda nih sejarah be fakir kan nonton Romanto. Ya, nak coro fakir. Wong sholat ngomong omongan Kata batal. Nak coro sejarah benten. Oh ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat di mana nak sholat ijak omong omongan. Terus benten. Caranya sampai nyentak u benten. Nak nyentak arah sejarah kan pede. Berang ajar sholat ngomong omongan. <laughs> Oh, jadi beda. Rati almoni, gue betul. Ini dulu sejarah. kalau ing dalam nalikane ngucap sapa Bani Israel li nabi maring nabi Ifqalu li nabi nabi lahum ke Bani Israil wa te nabi Samuel iki ketok anak nabi ini rata-rata Bani Israel ini jenenge Samuel Daniel jeneng Daniel keren Kang Fatin jadi Nabi Daniel eh, Samuel jeneng jeneng Nabi Israel ini Pak Ariel Saroni soalnya turunan Nabi dan <laughs> Israel rata-rata turunan Nabi tapi pun sesat ibas Lugas noo panjenengan lanek maring kita malikan ing rojo nukotil kang perang kita ma'aru semertani rojo, visabilillah Mbok kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang sekolah dahulu sopo nabi hal ase itu Ono to menono sira kabeh ing kutiba lamun no alaikum ngatasi sira kabeh apa kita lo perang Allah tukoli orang ora perang jadi mulai rian Ini ya sami nggih niki sejarah Kang Ahmad Kang Romanto mulai riyen tuh ketika ada kekacauan ini itibar ya kalau balik ini ini itibar ya. mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya orang tuh asumsinya nggih kedatangan ratu adil paham ya? jadi riyen tuh zaman Bani Israel men kalah terus be Nasor kalah be ini itu nah gada nabi teh gada kiai pak kiai gak ada tokoh yang pemersatu yang kita nanti itu adil Bu muka ratu adil bu ini ada ratu adil ada mahdi jadi mulai dia ini sami karumanto ya, setiap ada kekacauan kita selalu berharap ono ratu adi. Tapi ku keliru saja nih gitu ngoten raperu Ono Sebagian kekacauan itu dari kita. Ker kita kabeh individu yakin gak kacau ada ya, kacau. Lenggih, suatu bangsa itu kan lahir dari individu-individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu ya bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan gitu. Enggak usah ini SBC bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial, itu mereka juga matur dengan Nabi ini, Ip aslana manikal nukotil visabi lillah. Terus dari Nabi ini, engkau nak tenan, engkau jebule orang, <laughs> jebule sama ratu adil, kita tetap fasek mau apa itu. Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak. Tidak perang mau, eh kayak nafek. Uang usah nyalah no kiai mari kiai saya kira kayak nabi lah zaman nabi orang orang nafek, pak marumanto itu artinya apa cek dipimpin nabi lah nak terima ngira bener kira bener buktinya zaman nabi wonten buat zaman nafek ah. wadah dikeliru sama gantung apa paham buktinya rasulullah lawan sing topeng ngono ya ono wong munafik tiga iso ke nyala no kiai nyala no toko ya salah awak mdewe hubungan mbak allah biye kok mimpin umat mimpin bojo dona <laughs> Wong anake ra lah, nopo maksud mimpin umat. Pidato pede. <laughs> Anake janggal, berarti bapak undang ngerti, untuk karo sing omeh kuat. <laughs> Wong anake ra ngidolakno kok wong liya kon nopo. Eh, wong sing jujur bener ae dadi wong. Wong nak diskusi ini pondok penyelamat umat. Umat itu sampai wong merasa cangkem, sing mari merasa cakep. Paham ya, mulai rian wis ana karumanto ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial itu ibtas lana malikan nukotil fisabilillah. Nih sampai waca sare ya, ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. wajah oh. kayak waca fisabilillah sare seperti tanta dimukang jadi tertib nizam Jadi bahasa Arab tertib nizam tanta dimukang jadi tertib bihi kelawan malik opo kalimatuna kalimat kita wanar ciulan iso merujuk kita ilahi marik mah Malik. Bu kita ini punya ratu adil yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jari ini nabi ini ya pinter, gue anak tenan gue nang ora. satu sih. gue presiden NU no selamat kate. bareng Gus Dur sih gue P3. Jari Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya, repot kan. Mau jari mau butuh militer ke zaman Barto, saya SBY yang ini, ini mau jebule ora. Ini gak kenangan wah intinya uang gak kenangan nangan. mulai bener nabi ini, nabi curiga. Kala hal asa itu, tingku tiba alim mirtal Allah tuh kok Kok nang gue berjuang Kalau ngucap sahabat ini Israel pamalana Orang-orang kedua kita ala nukotil bisa bilang Buatan mungkin kalau buatan jihad nih Tawakat uhrisna temen denusir kita Minti harina wa ina, Bisa bihim makotih Wakat fa'ala bimdalik kaum mujalud Falam aku tiba alimul semangsa Semangsane dan wajibna alim al Tawallo mongko bodoh mingung Sobat Allah dina ila kolila Wawa wa alim bidzalimin. Jebule yang gledek, bareng ana pemimpinnya ora nurut. Yo gledek, jebule ana pemimpinnya ora nurut. Nek nurut pemimpin sebut di Karumanto, menadakan perang. Sampean kan ngemat BBM utawa kan ngemat pemakaian listrik. mau kita mun repot. Jadi kita gak mungkin nurut pemimpin karena kita sudah punya mental fase, Cara saya sekarang bajuri ini umat Islam juga fasik piye kalau nurut pemimpin karuan maslahat era gelem dene nyontokno rokok tinggi maca teng Imam Bajuri Bajuri Sarai Takrib Dek menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok. Dia iku lama iki <laughs> jadi rokok niku Padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib dituati. Cara hukum ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib to taat. Dia betul namanya elektoral Lha iku tau dijajal, khalifah Mesir itu jajal wong ora oleh rokok. Iku namanya ada rokok, padahal sing kok itu iku berarti apa? Wis kena nafsu iku ilang kabeh. Hukum ilang sedeng. Nafsu menangan nafsu. Pengirane kalah, pemenang khalifah ge boten. Ya karo wong nglarang sampean tidak lirik bojone wong tetep melangker. <laughs> Mulane dari ulama sufi, pemimpin ora usah GR ditaati. Lah sepundi nih, Pak? Pengirane ora ditaati. <laughs> <laughs> <laughs> Lagi ada sampai ngaji tak bebas nek ngaji rasa pamit. sampai sampean rasa subuh kodok ora pamit pangeran. Kok aku terima ngaji wajib-wajib no sampai teko. sampai subuh kodok pamit riyen pangeran begini. Gusti kalau sesuk kodok. tetap aja kodok ora rasa pamit gimana? Hahaha, Enggak, kula nek ngaji bagi ide pamit. Kula sering gojlokan mbek kanca kula. Gus, sampean mau ngalip ratu tersinggung mbek santri. Aku bisa mbek tersinggung. Pangeran ya tau dipamit ya. Mana kalau orang bebas, aku ikan yang dari kalau tahu tak amu. Kena kena gak nalar jangan kalau amu, nalar. Sama apa kau tuh subuh pamit buat pengira. Lo tenang ngono udah kiai duga, orang ngaji pamit nih, jorok kau ras tuju. Pengira ada durati pamit itu ya, suntas. Eh, pengira ya, ada pamit kita terima kiai yuk kakek aturan. Tengok sing apik bojo sampai anak tuh nih hukumnya Allah udah ya, so dilanggar hakon alal muksinin terus terakhir wa alaikum takilun itu eling-eling ya. jadi ukuran di akal ibu iku mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal cara Allah mbak nak cara manusia orang Falamma kutiba alihumul kita tawallo ila qalila mampu mampu alim bi Terus, bon terus diterusno wa ala lagu nabiyuhum mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat sekarang Allah dituruti wes saya tak turuti inna wa kotba asalakum tolu tamalika inna wa satam dawa ikut ba'atsa teman-teman nugas no sapa Allah laku maring sira tolu taluta tolu talut malikan hale raja ya Allah nuruti tapi sing dadi raja iku talut lala tolut itu aneh biasa Ibu ini kalau ono kekacauan sosial, kegaduhan sosial, mereka ingin, bu kita ingin dipimpin yang pemersatu. Jelalah sing no Allah itu tolut wong biasa. Bani Israel terus tersinggung kalau ngucap so Bani Israel, anak aku lagu mulku." Ana hale kaya apa yakunu ana orang lagu kedua tolut apa al mulku. Kepemimpinan alena ngalane si kita. masa tolot yang mimpin kita. Wana anu hale te kita wa lebih berat bil mulki kelawan kerajaan mimpin bang tolut. Musok dipimpin gak biyo. aku anahu karena tolot, gue seorang orang sapa tolut min siptil mal Anak turun Nero. Ojo oh, wala nubu arah anak turunin nabi. Wakana ana sobat tarik gue niku tukang siamak orang iyan tukang angon. Dari pangeran edang lucu. Mungkin pangeran seni teng mriki. Kadang gue wong alim rasa sing anak iki ya, ya ora anake kadang malah dianggap setengah edan adol keris. Tadi <laughs> kadang pangeran mulai iyan, jan pangeran seni. Jadi ngoten. Tadi kadang gawe Gus ngalim. Kadang Gus digawe markai. Sing ora anak wong alim ngalim pangeran itu terserah ya kalau maya saya ini pangeran lucu tadi kat jaluk ratu adil dibeli ratu adil ya, orang anak ero rojo Yora ya, turunan nabi walan nubuah orang min siptil mamlakah yo ya, walan nubuah wes ngono kere pisan walam yuk tasaatan minal mal <laughs> nanti serah turunan nabi kere kon jadi rojo jadi pangeran lucu orang turunan nabi pamgarumat yo kere walam yuk tasaatan minal mal jadi eh, iya. kita aku tak beri gitu. bisa ono tahu pemimpin orang turunan nabi, orang turunan raja, orang juga itu tahu ini Bani Israel pemimpin tolong jadi kau apa gue dalil kola Selanjutnya mengira ono ono ae. nabi lahum inna wa astofahum. Tapi Allah milah. milih sapa Allah hu ing tolong. Alaikum ngatasi sira kabeh. E eh, ikhtaro bulil mulki alaikum. Wa zadaula nambe sapa Allah. Jadi kados Rian Kang Romanto kalau tak cerita sejarah. Panjen pangeran panjen ngoten ya, mulai Rian Sunai Allah biasa selang-seling. Kadang mengalim turunan kiai, Gus cara saniki. Kadang ibu ya turunan kiai. tadi Hasan Basri ini wah alim alimnya tapi ini wah anake Ahmad. Eh Hasan Basri ini alim tapi ini wah anake Ahmad, tiang biasa. Misami, ya, rojo gini ngoten. Wonten rojo sing turunan yang soleh kayak Abu Bakar. Abu Bakar tau tadi khalifah nasabe nggih tadi wong apik tapi kadang ya geng preman kok Sidina Umar urian geng pasar ukat di ketua geng tukang gelut jadi nak di duwe gelut sih jadi nak tukaran gelut atau terus menang tuh di duwe Sidina Umar mantan geng jadi khalifah ya apik terus di nama zaman Salahuddin al Ayyubi gambar ya aneh yang biasa nate kopral nate panglima terus mimpin perang salib menang tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau ini zaman Khalifah Makmun Khalifah Makmun tiang seneng Quran seneng ilmu tapi pas dipimpin malah negara kacau jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin orang soleh kacau dipimpin orang rapati soleh gak kacau mereka bocor Allah niku ngukur orang itu per individu ini yang nggak disadari ya kita ini punya tradisi membicarakan yang besar paham Kang Fatin iling iling tradisi kita ini jelek sekali membicarakan Indonesia itu background Indonesia misalnya membicarakan santri background santri gitu padahal cara Allah per individu itu punya hukum Bambang Romanto per individu. Jadi misalnya kalau cara Allah, cara Allah itu matun punya hukum sebagai bapak keluarga. Dia punya hukum wajib nafkah ibu ibu nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi ngitungnya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Jadi hitungan umum Nah, sing tahlil gue NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulai kuat ulama sing alim-alim berpendapat. Hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatannya Indonesia, unak presidennya bener. Tuh kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah gak ada buat Hermanto. Zaman presiden soleh, keluarga kasakinah, sakinah gak ada. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mau nasa api-api presiden, itu hanya tugasnya lima tahun sampean dalam lima tahun ini era tahu ketemu presiden pres berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan gue saya ini gue sedina nih so manganu krono ditulung sopo isowai ditulung mertua ditulung bucu ditulung konco per hari kita kan hanya butuh mertua konco bucu Bung tiap hari nyatane gitu loh. Sa tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang sing mestinya harian kita ada apa-apa dan kita lakoni, tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama geng tengkar romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita kita alhamdulillah gak zino, gak mateni wong. Kita masih sholat lima waktu. Berarti kita kan sudah soleh cara Allah karena kita ada zina sholat lima waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai nggak benar kita rusak. Kau izin jadi santri. Makanya kita kiai politik, santri rusak itu keliru sekali kok rusak itu apa selama kita ada zina ada bunuh orang tidak melanggar halal besar gitu terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan dia sendiri kan cara Allah kan itu kan cara sampeyan membayangkan si A dipengaruhi sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayang no uang rusak nah cara Allah buatan Teng TV kata berita Ustadz menggauli santrinya <laughs> seorang kiai dibakar karena santrinya hamil lo sering ditakuti mahasiswa ditakuti itu fenomena kiai apa Wah, itu bagus ya. Wah, aneh bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjuk, no Islam itu bener. Jadi kekuatan tek sama itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham kudu Kudunya gue syukur. Bisa ini ya, dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena lah masih mempercayai tek Quran azina ku haram. Padahal sini Quran, sini ke Islam ya Quran hadis ya. masih si bayangkan ngeten, gara-gara kiai zino, teke kok kalah no tidak apa-apa itu karena seorang kiai tek walatas lu kok lu rusak lu enggak iya. saat ini ngeten coro Quran uang kan wajib iman di Quran titik orang ono ning Quran wong iman be gitu tek Quran mengatakan zina haram ya sudah yang melakukan zina jatuh berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu tidak apa-apa itu Loh, soal kita cemas ya artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan menyayangkan tapi coba bertarung Islam rusak aja udah apa apa Islam baik-baik saja boleh boleh kejadian sama pihak-pihak. iya betul justru sampean bangga perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu ya mayoritas umat Islam masih menghormati tak ya. artinya yakin betul lebih bener Qurannya dibanding ya kiai ini nggak apa-apa Sing dosa kan kiai, ini umat Islam baik-baik saja. Nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakin zina haram kan? Kan tidak apa-apa. Terus ini gue apa juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau pemulai kalau beda dengan remaja, kadang gue gus nyal kulo. gue itu dungan yang pede gak bakas murah. Aku di murah murah Islam gak apa-apa. Yang ngeruang Islam cek nyekeli hati apa-apa. Cek gue pimpin cek buatan bener lu urusan. Sampai ngaji gulo. Zino tetap elek, orang ngaji kula orang zino tetap apa kan kalau ini baik-baik saja tidak ada apa-apa baik-baik saja. Uang berhubungannya apa saya bisa yang jadi kiai itu hanya pelantara ya. Terus pun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mau nasibnya ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah. Tapi apa nak sampean sholat Ka'bah terus Ka'bah Akbar kan tetap ngoten. Gimana? Tetap Allah Akbar sama. Kita hormat sama kiai. Tetap saja kita punya hukum Allah Hukumnya rupanya zina itu haram, mateni uang sing gak berhak haram Gak nafkah ibu jenis terlantar no wong itu sama Ketika kita punya kiai sing terlantar bojo Ya orang hutan dalam hal itu juga <laughs> Jadi hukumnya Allah itu luwe kuat itu Wah, kalau bulan balik ini, kalau sore ngomong, jadi tidak ada apa-apa. Hidup ini tidak ada apa-apa. Selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Ini sama dialek nabi hukum ada. Seakan-akan tragedi, nolong kiai kok PDI Nah, no kiai kok zinung, nah no kiai kok anak aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu anggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh di umat Islam. Saja ini enggak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaan yang umat Islam itu zina menjadi halal? Nah, ini kalau tahu. Enggak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan lebih menghormati teh. Itu kalau Kristen, Kristen tuh kitab Injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sama kadang-kadang mau coba CD-nya coba, Irina Irina Dayan sing mantan biarawati yang masuk Islam itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah itu memang yang repot artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu kalau mati Islam tunda, kitabnya suci tetap suci yang kadang kotor tokohnya lalu tokoh nggak apa-apa misalnya suatu saat aku suhu khotimah aku nggak apa-apa aku ridho ya dengan apa kan ada ada nggak akan pengaruh pada umat Islam itu contoh termuda misalnya saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja umat Islam juga baik-baik saja ini baik-baik saja sing anggap itu positif ya positif yang anggap negatif negatif hanya tidak mela, tidak akan itu jadi syariat bang Hermanto itu bagi yang seneng Gus pun itu tidak akan menjadi syariat apa sampean karena pengidola Gus ah sekali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan berarti umat Islam itu baik-baik saja mereka tahu mana yang benar mana yang salah sampean di Kiai Ahmadul dua reputasi numpang mertua apa terus jadi syariat berhubung Pak Yai kita kumpul mertua maka keputusan <laughs> menjadi syariat kumpul mertua kan tidak juga kan orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak ya normalnya uang yang mandiri kan gitu sing tak gitu nih sing mandiri kan terus berat jadi uang gak usah diikuti gitu malah kalau santri juga kurang ngajar umpama kabeh dawuh kiai kudu di derekno prilakune kudu derekno anak kiai nggak bujune aku derekno <laughs> kan dah orang itu bisa milah-milah itu mana yang bisa diikuti mana sih Lalu kalau nanti tanggal di mahasiswa, Nabi ku nakalan, agar sing khusus jadi ini iya. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono iya, Terus tak jawab ngeten. Misalnya kayak anut, kuen nak ngandani anak ambi Ya aku kon anut. Lah ya kowe nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpul bojo bisa. <laughs> Jadi khususnya itu lahir dengan sendi sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususnya mana ya. <laughs> Terus ora iso hukum hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santri ini Pak Ahmadun gak ngidolan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Mosok umum radi mobil di dolan secara materi kan enggak Faham gak rumah Oh santri bisa milah-milah sendiri, gak usah mbok berlebihan. Anak aku jauh, urut kuda anak aku berah sama buenas, buenas sebenarnya Baik-baik saja, tidak ada apa-apa itu. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat itu GR kita. Kalau umat tuh baik-baik saja. Paham gitu? Jadi mulane Laisa alaika bidahu malakin nawa ya dimai Ya so, Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu Tidak kita gitu Wah susah, ini udah dibiayai hidup GR Bukan itu nopo nopo, baik-baik saja. Kalau Nabi lagu inna wa stofa wa alaikum baca zada ulan Nabi sapa wa ku ing tolut pestotan ing kejembaran fit ilmi dalam ilmu wal jismilan jisim. Wa kana lan ana sapa tolut alama Bani israel wong paling alim ya idin. Wa buat semala lan paling ganteng. Wa atam lan paling sempurna apa kubu hubungan lagi Jadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling rendi duit, paling ra turunan raw Terus dia apa yo ya ono-ono Jadi tinggal ini kan ketok. Ya ada orang saat Bani Israel gitu. Tolut itu orang yang nggak punya turunan Nabi, ya turunan roh. Tapi uang paling alim, uang ya paling ganteng, paling sempurna. Ini soalnya mau sing kersane. Allah ta'ala yuti mulka humai. Karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kerso mau apa gitu loh. Iku akal yang menunggu bayangno nak kiai kudu turunan kiai Bang baru mantu iku akal yang menunggu bayangno nak kiai kudu turunan kiai rojo kudu turunan Nak cara Allah kurangnya ya asa. Lha pomo nasab disaratno nabi kudu turunan nabi. Nabi Adam ora ngaran iso nabi. Dan nabi Adam turunane sapa nggih? <laughs> Mulane nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane dengan rumah. ini kisah nyata. Ora ono penyakit menular dari nabi. Bareng ono wong Yahudi kan pinter-pinter. <laughs> Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen. Sing penyakitnya menular. Sira kudisen dadi kudi disen. Terus jare Yahudi semenang, "Mat, lho iki kan nonton aku disen tak campur iki dadi kudi." disen, Berarti kan orang penyakit menular. Nah, kan Nabi kan latih orang tawala hama tawala fakotab. Nabi dengan Nabi Ramadan masuk kan, sifatnya Nabi kan sidik amanat tablet fatona kan cerdas. Ya tak kalau iki ketularan iki, lan iki ketularan di. Artinya ada penyakit yang minau, minau. Lho enggak? iki gak kudisen iki kudisen jadi terus nabi ketika orang orang penyakit menular maksudnya kafe kersane Allah dari nabi itu nyampur untuk iki iki nggak kudisen untuk angin deh mati iki lho kudisen gara-gara ketularan iki dari nabi karena iki sing nulari sapa Mulane sekali-kali nek ngomong nasab, mau ibu nasab kiai, mulane ngalim, nek nasab kiai iso. Berarti Nabi Adam gak iso dadi nabi mergo orang nasab. <laughs> Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah wah, jadi gak tanggung-tanggung. Jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim. Ya.